berkaitan dengan pakaian Pakaian orang soleh memang dianjurkan. Dianjurkan kita berpakaian dengan pakaian orang soleh. Berpakaian dengan pakaian An-Nabi SAW. Berpakaian dengan pakaian istri-istri Nabi Muhammad SAW. Berpakaian dengan pakaian Sayyidatina Fatimah Zahra dan dan yang lain-lain daripada sahabiat yang mana pakaian orang soleh ini pengaruhnya besar. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith radhiyallahu taala anhu beliau berkata man taghayyara zilluh taghayyarat siratuh barang siapa yang pakaiannya rusak Taghayyar dalam arti rusak, berubah ya, berubah dalam arti kejelekan kepada kejelekan. Barang siapa yang rusak pakaiannya, si ratu, Maka akan rusak pula tingkah lakunya, akhlaknya. Wa man taghayyara siratuh taghayyara dinu Dan barang siapa yang rusak tingkah lakunya, akhlaknya, maka taghayyara dinu. Agama dia seluruhnya akan rusak. Yang berarti di sini punya peranan penting. Pakaian yang baik punya peranan penting dalam akhlak seseorang, dalam agama seseorang. Yang mana jika kita berpakaian dengan pakaian orang yang baik, dengan pakaian orang soleh, maka insya Allah kita tidak akan pergi ke tempat maksiat. Ya kan? Kalian pakai cadar, pergi ke diskotik. <laughs> Karena aneh itu. pakai cadar pergi ke majelis taklim bukan ke <laughs> jadi ketika seseorang berpakaian dengan pakaian seperti itu sudah 99% insya Allah tidak akan pergi ke tempat nasihat coba dia pakai levis ketat kaos ketat Insya Allah di tengah jalan dia akan digoda setan sedikit. Ayo sekali-sekali supaya tahu kehidupan orang di luar sana. Ambil pelajaran. Awalnya kan seperti itu supaya mungkin kalian bisa beri nasihat kepada orang-orang di sana. Kalau kalian bisa memberi nasihat, berapa pahala yang kalian dapatkan nantinya? Padahal nanti di sana ya bukan mereka mendapatkan petunjuk nasihat tapi dia yang ikut bersama mereka nah, dia bisa tergoda dengan bisikan seperti itu kenapa penampilan mendukung pakaian mendukung pakai ya celana levis kaos ketat mendukung tapi kalau dia di saat itu pakai pakaian wanita yang solihah, pakaian orang soleh, maka tidak mungkin anak mau pergi ke tempat seperti itu kecuali kalau merubah pakaian dulu pulang ke rumah ya kan ya berarti pakaian kan punya peranan kan penting nah, itu yang dikatakan Habib Umar bin tadi kalau sudah pakaiannya rusak tinggal hatinya akan rusak dan lihat pakaian-pakaian yang rusak yang dipakai oleh mereka yang tidak menutup aurat dan kadang-kadang pakaian mereka bolong-bolong itu. Ya kan? Dan dikatakan ini sudah model kan? Padahal ya Allah. Yang pakai sih kira-kira orang baik apa bukan? Ya, bukan. Jadi biasanya pakaian yang seperti itu ya biasanya menunjukkan biasanya menunjukkan bukan orang yang baik. Tapi orang yang baik pakaiannya kelihatan. Kalau dia orang baik. Jadi kalau sudah baik pakaiannya insya Allah sirahnya akan baik. Sebaliknya kalau dia jelek, rusak, pakaian bukan meniru pakaian Nabi, bukan pakaian Islami, pakaian meniru pakaian orang kafir. Model-model orang kafir yang baru-baru pakaian mereka diikuti, ditiru. Nah, itu termasuk yang lubang-lubang itu robek-robek. Kadang bolong besar, kadang robek aja gini dari atas ke bawah. Tapi memang dianggap sebagai model. Nauzubillah. Ikut siapa mereka? Kufar. Ikut orang-orang kafir. Mereka panutannya kepada barat, kepada orang-orang kafir. Bukan kepada Rasul SAW, bukan kepada sahabat. Padahal laqad kana kungfi fi Rasulillahi Nah, semua apa yang ada pada Rasul, apa yang ada sekitar Rasul itu diikuti. Bukan hanya akhlak, tapi pakaiannya pun juga diikuti. Jadi sampai-sampai ada sebagian orang kafir yang menjadi mu'alaf masuk Islam itu heran. Aku dahulu ketika masih kafir kagum dengan orang Islam. Pakaiannya mulia, terhormat, tidak terhina hmm, buka auratnya seperti orang lain seperti orang lain daripada orang-orang kafir dan mengikuti orang kafir iri dengan orang Islam tapi setelah beberapa puluh tahun dia masuk Islam dia malah terheran-heran kenapa kok malah orang Islam sekarang mengikuti orang kafir dalam pakaiannya padahal dia dulunya terheran-heran dengan pakaian orang Islam oleh karena itu pernah Ibn Abdul Salam, seorang ulama, seorang ulama besar, ulama bermadhab Syafi'i. Waktu beliau ke Mekah dan beliau haji. Nah, di saat beliau haji, di situ pakaian mereka sama ketika haji kan, yang laki-laki ya, pakai pakaian ihram. Sehingga ketika melewati sekelompok orang yang dalam haflah dari Allah Subhanahu wa taala ditegur mereka. Ini Ibn Abu Salam terkenal di zamannya. Tapi ketika ditegur oleh beliau, mereka ini sama sekali tidak mendengarkan. Tidak menghiraukan. Akhirnya hari keduanya dan selesai pekerjaan haji memakai masing-masing pakai pakaian pakaiannya masing-masing. Maka Ibn Abdul Salam ulama pakai pakaian ulama. Dan kebetulan melewati mereka lagi. ditegar oleh Ibn Abdul Salam. Mereka langsung takut-takut. Dan mereka tunduk dan patuh. Sehingga teman murid-murid daripada saya Ibn Abdul Salam terheran-heran kemarin. Kok tidak patuh, kok sekarang langsung patuh satu kali gus. Tanya Ibn Adi Salam itu karena pakaian yang kami pakai. Kemarin pakaian yang kami pakai pakaian ihram bukan pakaian ulama. Sama, artinya sama satu dengan yang lain tidak membedakan ini ulama atau bukan. Tapi ketika dipakai pakaian ulama, maka di situ mereka melihat dan mereka patuh kepada ulama. Maka kalau memang memakai pakaian kebesaran ulama dengan tujuan seperti ini, maka di situ ada tahan Makanya termasuk kalau dai ilallah ya, ketika tampil dianjurkan pakai pakaian yang yang rapi, pakai pakaian yang sempurna serengkap lengkapnya dengan niat yang baik, bukan niat untuk apa tapi dengan niat yang baik supaya mereka husnudzannya lebih kuat, lebih besar supaya mereka juga uh, dapat meniru apa yang dipakai oleh ya si orang alim tersebut dan terutama khusnuban ya itu pengaruh kalian datang diajar sama seseorang pakai jin ketat ya mungkin walaupun ilmunya banyak tapi tidak terlalu masuk kenapa khusnubannya sudah tidak tidak kuat lemah ini al-madad fil mashhad Madat itu bergantung kepada masyarakat, pandangan seseorang. Bagaimana beliau atau dia memandang kepada beliau, maka disitulah yang dia dapatkan, seukuran itulah yang dia dapatkan. Ya, begitu juga ya, dalam uh, memakai pakaian ulama, kalau tujuannya seperti itu. Ya, atau tujuannya tersebut bersalihin. Tujuannya pakai atau uh, pakai pakaian ulama termasuk imamah misalnya, jubah, Kenapa? Padahal dia bukan ulama. Karena kepingin meniru pakaian ulama, tasabuh bihim. Bagus atau tidak bagus? Hah? Bagus atau tidak bagus? Bukan ulama ya. Tasabuh bihim. Hah? Tapi niatnya dia tasabuh bisolihin atau tasabuh bil ulama. Hah? Ya bagus. Selama niatnya dia seperti itu bagus. Dia meniru ulama dalam pakaiannya karena cinta kepada ulama. Orang kan cinta. Namanya cinta kepada mereka pasti segala sesuatu akan diikuti. Akan ditiru. Termasuk pakai pakaian. Cinta kepada orang wali ditiru. pakaian orang wali bagaimana. Modelnya bagaimana. Bahkan kadang-kadang imamanya pun ditiru. Nah, mereka ulama, tapi dia bukan ulama. Tapi niru pakaian mereka. Dengan niat tasabbuh bukan niat yang lain ini baik ini terpuji ya, kalau kita tidak bisa mengikuti amalan mereka ilam takun alam ta, tastati'u an takunu mislahum fatasabbahu kalau kalian tidak bisa menjadi seperti mereka minimal fatasab lam takunu mislahum fatasabbahu jika kalian tidak bisa menjadi seperti mereka dalam amalnya ibadahnya Ya minimal kita bisa ngikuti mereka, meniru mereka dalam pakaiannya, akhlaknya, caranya, perilakunya minimal. Ya, dengan niat seperti ini tasabuh bisalihin. Matlub dengan niat ya, untuk ke eh, madat tadi itu ya, menghasilkan madat yang besar, mushat yang besar, khusnudan yang besar pandangan yang baik dari mereka yang melihatnya. Untuk apa? Ya, agar mereka mendapatkan ilmu dengan mudah, dengan lancar. Maka itu adalah matruk, itu adalah baik. Tapi kalau niat yang lain, pakai pakaian ulama, niatnya untuk dihormati. Untuk dihormati. Karena kalau tidak pakaian tidak pakai imamah, anda tidak dihormati. Misalnya, dalam arti untuk dihormati aja, maka itu tidak baik. Kalau anda tidak pakaian, pakai pakaian ulama, akhirnya anda tidak dapat apa yang anda inginkan dari mereka. Ya. Maka itu juga niat yang tidak atau sombonglah dengan pakaian seperti itu dia menjadi sombong di hadapan orang lain yang dilihatnya pakaiannya biasa-biasa juga itu tidak baik jadi siapapun yang memakai pakaian Islami jangan merendahkan orang yang lain ya jangan menganggap dirinya juga lebih baik daripada yang lain pakaian itu hanya simbol aja tapi itu punya pengaruh yang besar dan kuat tapi hati tetap harus bah baik itu yang lebih penting daripada pakaian oleh karena itu ee, sebagian ulama mengatakan kul ma tastahi kul matastahi. Makanlah apa yang kamu suka. Waldafna yuhibbuhun Dan pakailah pakaian yang disukai oleh orang. Kul matastahi tastahi wal Kalau pakai pak, pakaian pakai pakaian yang sekiranya disukai oleh orang. Walaupun mungkin tidak disukai oleh dirinya sendiri, tapi menurut orang-orang itu pakaian yang baik. Lebih baik daripada dia memakai pakaian menurut dia baik, tapi menurut orang-orang tidak baik. Kan ada yang kadang-kadang gitu. Dia punya selera aneh. Pakaiannya, seleranya dia dalam pakaian ini aneh. Nggak normal. Tapi dia suka. Dia pakai. Orang-orang aneh melihatnya. Itu tidak baik. Malah bisa menimbulkan hibah nanti kan. Orang jadi omongan, jadi fitnah. Ini wah, pakaian kayak gitu, ini, ini. Padahal dia suka dengan pakaian seperti itu. Dalam berpakaian, Jangan melihat kepada kesukaan dirinya sendiri. Tapi lihatlah yang disukai oleh orang-orang. Ya. Tapi kalau kalian makan, lihatlah selera kalian dalam makan. Jangan melihat selera. Kok orang lain suka ini ya? Anda tidak suka, tak paksa aja. Nah. Atau juga sebaliknya, Anda suka, tapi kok orang-orang tidak suka? Apa yang kalian suka makan, walaupun orang lain tidak suka. Kalian tidak suka, tidak usah makan walaupun orang lain. Fakul matastahi wal basma yuhibun. Nah, di sini katanya Imam Zarkasi tadi hukumnya haram berpakaian dengan pakaian orang soleh kalau dia bukan orang soleh. Kapan haramnya? In bihi Nah, ini tujuannya ini. Jika menipu orang lah Contohnya apa? Liyu'tiyahu masalan. Contohnya misalnya agar orang lain memberinya. Dia dengan pakaian orang soleh, misalnya dengan pakaian ulama, masuk ke kampung, ah dicium-cium tangannya. Dikasih uang, kasih amplop, disuruh diundang sana, undang sini. Nggak punya ilmu, bahkan juga bukan orang soleh. Tapi kepepet, nggak punya uang, mau makan, nggak bisa, pakai jubah, pakai imamah, masuk kampung. Kan sudah wajah sudah ada potongan habaib misalnya. Jadi namanya orang di kampung melihat bahirnya aja kan. Mau tahu kok pernah tahu kan mereka punya ilmu atau tidak padahal ini sarik kabir. Pencuri misalnya. Dan banyak seperti itu wajahnya Masya Allah. Tinggal pakai pakaian, gamis, jubah, pakai rida, imamah, masuk kampung sudah. Hasil ya kan? Nah, itu kan banyak. niatnya seperti ini, ini tercela, tercela. Kalau niat seperti ini. Tapi kalau niatnya dia mau ngasih nasihat supaya nasihatnya masuk, maka dia pakai pakaian ulama, walaupun dia bukan ulama. Dan bukan nanti kalau nasihatnya masuk, anda dapat Bukan niatnya seperti itu ya. Kalau niatnya mau nanti anak dapat ini, dapat itu, enggak. Dan supaya kasihan orang-orang di kampung itu misalnya kasihan, perlu dinasihati, perlu diingatkan. Tapi kalau anak ingatkan dengan pakaian celana ini ya, nggak mungkin mereka mendengar. Nah, anak perlu pakai pakaian ulama. Padahal dia bukan ulama. Didatangi mereka pakai pakaian lengkap dengan pakaian kebesaran ulama, maka mereka pasti akan mendengar Nggak usah panjang lebar ngomongnya sudah. Mereka tidak zakat ya. Awas ya zakat. Ingat, itu kewajiban Allah. Dan ingat, di neraka ada khusus siksaan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan akan disetrika punggungnya dari atas ke bawah sampai meleleh semua dagingnya. Dan dia pakai pakaian ulama. Semuanya akan cukup dengan itu aja sudah. Mereka pasti akan mendengar dan patuh. Ya, kalau dengan niat dan tujuan seperti itu nggak masalah. Nah ini makanya dikatakan wahwa zahirun in qasadahu. Jadi memakai pakaian orang soleh atau pakaian ulama itu haram jika dia bukan hakikatnya seperti itu. Jika menipu orang lain in qasadahu jika memang dia niat dia niatkan dia memang pakai pakaian ingin diberi dia ingin dihormati dan seterusnya untuk nipu aja. Atau dia ingin meminjam hutang dan niat minjem hutang niatnya tidak mau dibayar. Kalau dia pakai pakaian biasa, tidak dikasih pinjaman, tidak dikasih utangan, dia pakai pakaian ulang, kan mau nipu ini. Dan ketika pakai pakaian diniatkan untuk menipu, ini yang haram. Tapi kalau misalnya tidak niat untuk menipu, dia masuk kampung dengan pakaian ulama, tidak ada niat-niat apa-apa, tidak ada niat yang jelek. Tahu-tahu orang-orang di sana menghormati, memuliakan. Ya hukumnya tidak ha? Hukumnya tidak haram. Wa amah hurmatul kabul Nah, bagaimana kalau menerima apa yang mereka beri? Jadi itu masalah pembahasan pakaiannya aja yang dibahas. Kalau menerima apa yang mereka beri itu haram apa halal? Haram atau halal? Halal ya. Kita baca baru tahu. Min Maka haram atau halal tergantung kepada kaidah ini. Apa itu kaidahnya? Man utiya. Barang siapa yang diberi sesuatu. Lisifatin karena sifat tertentu. Orang diberi sesuatu karena ada sifat tertentu dalam dirinya dunnat fihi yang dikira sifat itu ada dalam dirinya lam yajus lahu qabuluh maka tidak boleh diterima wala yamlikuhu dan kalau diterima pun tidak dianggap dimiliki tetap bukan uangnya dia tetap itu hak orang yang memberi itu illa inkana kadalik batinan. Kecuali kalau memang hakikatnya dia secara batin sesuai dengan sifat yang dikira oleh orang-orang. Paham ya? Jadi orang melihat kok pakaiannya ulama ini. Karena dilihat dia pakaiannya pakaian ulama dikira ulama. Dikasih amplop. Satu juta rupiah. Haram apa tidak diterima? Hah? Kok masih tergantung lagi? Hah? Sudah jelas? Nah, dia bukan ulama pakai pakaian ulama. Karena dilihat pakaiannya ulama, maka orang memberi dikira ulama. Jadi memberinya karena apa? Karena sifat il ilmu pun dikira ulama punya ilmu. Nah tahunya bukan ulama, maka berarti hukumnya ha haram diterima. Itu berarti banyak itu ya. Hah? Orang banyak mungkin pakainya juga pakai jubah, pakai imamah. Dikira ulama, padahal Safinatin aja mungkin tidak hatam dia. Itu haram diterima kalau seperti itu. Kalau memang yang memberi memberinya karena karena dia sifatnya ulama ya. Atau orang memberi karena sifatnya dia orang soleh. Dikira orang soleh. Ternyata Masya Allah. Preman kelas berat sudah. Kelas apa? Kelas kakap. Ketika mungkin pernah hadir tahlil pakai pakaian putih, baju takwa putih, pakai sarung, padahal preman kelas kakap. Hadir tahlil mungkin tidak enak pakai apa kaos ketat lengan pendek kelihatan tato-tatonya kan jadi pakai pakaian baju takwa kebetulan minjem sama tetangga. Hmm. Nggak tahunya karena dilihat, wah dikira orang soleh. Bahkan disuruh baca doa tahlil malah. Hmm. Dikasih amplop. Dikira orang soleh. Padahal preman kelas apa? Kakap. Jadi hukumnya berarti haram. Kalau yang memberi, memberinya di dikarenakan karena apa? Dilihatnya dia adalah orang saleh. Makanya kan ada sebagian kan minal wariin, minas sadah, minal alawiin, tapi dia warok. Tidak jarang mau menerima pemberian orang. Karena dia takut. Takut orang memberinya dianggapnya sebagai ulama. Dan dia tidak pernah merasa dirinya ulama. Takut orang menganggapnya dirinya sebagai orang soleh. Dia tidak pernah merasa dirinya orang soleh. Jadi kalau mau terima itu tidak pernah mau. Sampai ada seseorang yang yang mau memberi. Nih buat antum. Kalau dia tahu ini pasti takut begini, takut begini. Ana memberi antum karena antum orang soleh. Ana bukan orang soleh. Ya her sudah karena ulama. Ana juga bukan ulama. Padahal orang soleh ulama ini. Cuma karena tawaduknya. Karena waroknya. Tetap nak mau. Terakhir orang ini mengatakan sudah kalau gitu ana memberi uang ini kepada antum karena antum adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. alawin. Hanya baru menerima. Wah, kalau begitu ana terima. Kalau ana tolak berarti ana menganggap diri ana bukan keturunan dan itu juga tidak boleh. Mengaku sebagai keturunan Rasul padahal dia bukan, nah boleh. Atau keturunan Rasul mengaku dia bu, bukan keturunan Rasul juga tidak boh, boleh. Dua-duanya haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diterima. Nah, ini yang dikatakan ini Imam Imam Ghazali dalam kitab Ihya ya mengatakan seperti ini, barang siapa yang diberi sesuatu dengan sebab sifat tertentu dan di dengan sebab sifat tertentu padahal kenyataannya sifat itu tidak ada pada dirinya maka haram dia menerima dan kalau menerima pun tidak dianggap miliknya dia. Jadi tidak boleh digunakan untuk membeli, tasarruf digunakan untuk hajatnya dia, itu semuanya tidak sah. Marhaban bika ila Asyhadu an la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله Faedah yang kedua, lam yalbasin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ma subiha mansujan wa labisal burda. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai pakaian yang diwarnai dalam keadaan ditenun. Mansujan dalam keadaan sudah ditenun walabisal burda dan ju, e, Nabi juga berpakaian dengan pakaian burut. Yani pakaian yang pernah Nabi memakai pakaian yang bergaris-garis. Ya, ada bergaris-garis. Wala yukrah lubsu hairil abyad dan tidak makruh memakai pakaian selain warna putih. Naam, Ya. Idamatu lubsi sawadi walau finnial khilaful aula. Selalu menggunakan atau berpakaian dengan warna hitam walaupun itu adalah sandalnya aja. Khilaful aula. Sandalnya hitam. Ini khilaful aula. So. Ya, lah kulihat masih belum tidak sampai mak makruh. Banyak yang sandalnya hitam. Mana sandalnya hitam ini? <laughs> Jadi dikatakan juga di sini bahwasanya tidak makruh pakai pakaian ya. Apalagi perempuan ya khususnya. Kalau laki-laki mungkin tidak boleh pakai pakaian yang warnanya mirip-mirip dengan pakaian perempuan atau yang lebih pantas dipakai oleh perempuan. Jangan nanti laki-laki pakai pakaian warnanya bising ya. Laki-laki pakai pakaian kuning misalnya ungu jangan. Itu kan tidak pantas. Itu peram perempuan. Jadi tidak masalah mau pakaian pakai pakaian warna apa. Ya. Boleh, tapi tetap pakaian warna putih itu lebih baik. Eh, ilbasu min siyabikum albayat. Ya, ilbasu min siyabikum albayat fa innaha khairu siyabikum. Ya, ahabus siyab ilallah albayat. Sebaik atau pakaian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berwarna yang berwarna putih. Wa kafinu fiha mautakum juga Rasul saw mengatakan pakaikan kepada mayit kafan yang berwarna putih. Jangan mayit dikasih pakaian warna Jangan nanti dikasih kafan warna ungu, pink, jangan. Warna pun putih. Jadi kalau mau pakaian selain putih, nah masalah. Walaupun tidak lebih baik, tapi boleh. Ya, tidak ada hukumnya makruh, tidak juga. Ya, tidak makruh dikatakan tidak makruh. Cuma kalau selalu pakai pakaian warna hitam, jadi artinya termasuk boleh juga pakai warna hitam. Mau laki-laki perempuan boleh. Tapi jangan selalu tiap hari warnanya hitam, jangan. Ya, tapi misalnya selalu pun juga tidak haram, tidak makruh, tapi khilaful aula. Wa kana tulu ridaihi alaihi salatu wasalam arba'ata azru'in. Dan panjang rida Nabi sallallahu alaihi wasallam empat zira panjangnya. Wa arduhu dan lebarnya zira'en. Dua zira. Zira'en wa sibir. Jadi dua zira setengah. Karena satu zira dua sibir, dua jengkal. Yang ketiga, lil mar'ati irsalu sawbiha alal ardi ziraan. Boleh bagi perempuan untuk menurunkan pakaiannya ke tanah sepanjang satu zira Sampai satu dan tidak boleh lebih daripada satu zira. Ketika lebih daripada satu zira itu nanti masuk dalam hukum is isbal. Dan hukum isbal hukumnya adalah hukumnya adalah haram salah. Hukumnya adalah makruh salah juga. Hukumnya adalah taf tafsir. Tafsirnya apa? Tafsirnya apa? Kalau niat sombong, maka hukumnya haram. Jadi pakai pakaian yang sampai ke bawah, panjang satu meter, jalan itu ikut pakaiannya, buntutnya panjang, kayak kemanten itu biasanya ya. Kalau niatnya dia menyombongkan diri dengan pakaiannya, maka hukumnya haram. Kalau tidak ada niat untuk sombong, Bas kebetulan aja ketika itu mungkin salah bikin jahitannya, ukurannya salah misalnya. Maka hukumnya makaruh Jadi lebih baik jangan dipakai. Kalau memang panjang lebih dari satu dirok, lebih baik jangan dipakai. Itu bagi perempuan satu dirok. Tapi kalau bagi laki-laki, jangan melebihi mata kaki. Kalau bagi laki-laki ya. Kalau lebih melebihi kedua mata kaki sama hukumnya dengan perempuan tadi, yaitu ada tafsir Itu bagi laki-laki. Ini disebutkan di ini kita eh, teruskan dulu nanti baca takliknya. Wazira mina ka'ben. Jadi dihitung dari dari mana satu zira bagi perempuan ini? Jadi ada pendapat zira eh, ada pendapat yang mengatakan satu zira itu dihitung dari mata dari mata kaki. Kama fil imdad wan nihaya. Bagaimana disebutkan kitab imdad dan nihaya. Jadi dihitung satu zira yang berarti satu zira setengah meter ya. Itu dihitung dari mata kaki. Kalau lebih dari mata kaki, lebih dari satu zira itu hukumnya isbal. Eh, au min nisfisa kama fituhfa. Oh, bahkan di bukan dihitung dari mata kaki, malah dari pertengahan betis. Sak ini betis. minus fisak dari pertengahan betis. Oh, jadi ini lebih pendek berarti. Berarti jaraknya lebih pendek. Ukurannya pendek. Jadi kalau lebih daripada satu ziro dari nisfisak dari pertengahan betis menurut Ibn Hajar dalam kitab atau atau apa maka itu sudah dianggap hukumnya is isbal. aw min awal ma yamas bukan yamus ya yamasul arba atau dihitung dan diukur dari dari awal menyentuh tanah jadi dari bawah lah dari pertama menyentuh tanah dihitung ukuran lebih pakaiannya ini berapa panjang apa satu zira atau tidak kama fil fatah dalam talik wa mazada ala zira dan kalau lebih daripada satu zira fahuwa isbalun maka hukumnya isbal. Wahukmu apa hukumnya isbal? Ini ada di sini. Nanti baca taklik dulu bisa jawab tadi. Wahukmu Iza idza qasad bihil khuyala. Khuyala ini kibria. Kibir. Sombong. Kalau tujuannya dia menyombongkan diri, faharamun maka hukumnya Wa illa, wa illa kalau tidak ada tujuan untuk sombong, famakruhun maka hukumnya makruh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Rahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih yani. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menurunkan pakaiannya khuyala'a ya dengan niat sombong lam yandurillahu ilaih Allah tidak akan memandang kepadanya yaumal kiamah di hari ini nazar rahmah kalau sudah tidak dipandang oleh Allah dia tidak akan mendapatkan rah kalau tidak mendapatkan rahmat tidak akan mendapatkan sur karena masuk surga butuh rah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala artinya tidak masuk surga Wal isbal yakunu fi ghairi thawb aidan. Dan isbal juga bisa bukan hanya dalam baju aja, bisa juga selain baju. Kama ruya an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al isbalu fil izar. Isbar berlaku dalam sarung. Wal khamis, gamis. Baik gamis laki-laki ataupun gamis perempuan. Wal imah wal imama Tadi tidak jelaskan imamah ya. Ukuran imamah ya mungkin satu zira. Ya, kalau lebih dari satu zira itu dianggap is sebal. Tapi tidak dijelaskan tadi. Kemudian juga manjarra an khuyala lam yandurillahu ilaih aina ridha dengan pandangan di warahma yaumal kiamat di hari kiamat. Rawahu Abu Daud Nasai bi isnadin sahih. Kemudian faedah yang keempat, fin nihaya wa fithil jawad. Dalam kitab Nihaya dan Fatah Jawad, annal muadaba ala lubsi sawad bid'ah. Selalu memakai pakaian yang berwarna hitam itu adalah bid. Nabi pernah berpakaian dengan warna hitam. Nabi juga pernah imamannya juga hitam, tapi bukan selah selalu. Wala farqa fi dzalik baina an yakuna ala ra'as dan tidak ada bedanya Pakai pakaian selalu pakaian hitam baik itu yang pakaian yang ada di kepala ataupun yang tidak ada di kama fi sabramisi qala wa mal wa mahalluhu ma lam yakun lahu fihi harat. Kecuali kalau ada tujuan. Itu berlaku kalau tidak ada tujuan. Kalau ada tujuan seperti apa? Kata hammulihil wasah. Kecuali kalau tujuannya dia memakai pakaian yang warna hitam biar tidak gampang kok kotor. Tujuannya dia seperti itu. Tidak ada tujuan yang lain. Maka tidak dianggap bid. Nah. Yang kelima. Yahillu li adamin lubsu mutanajisin fi ghairi nahwi sholah. Boleh bagi eh, bagi manusia memakai pakaian yang najis. Boleh atau tidak boleh? Ya, boleh ya, tapi yang najis-najis yang sudah kering ya. Kalau najis baru kena kencing dicampur dengan air kencing dipakai, Ya itu tidak boleh karena tidak boleh bernumuran dengan nah. Tidak boleh ngotori badan dengan nah. Jadi maksudnya baju kena satu dua tetesan kencing atau mungkin juga kotoran yang najis. Tapi sudah kering atau sudah tidak ada zatnya, tidak ada najisnya. Kemudian mau dipakai, boleh kalau tidak mau sholat. Kalau mau sholat ya tidak boleh. Makanya dikatakan di sini fi ghairi nahwi sholat selain dipakai untuk sholat. Haisulah rutubah kamu guna. Kalau tidak ada basah dalam najis tersebut. Atau badannya dia yang basah. Kalau najan badannya dia basah, pakaiannya kering, badannya apa? Ya hukumnya juga tidak, Bu. Harus sama-sama kering. Amma ma'rutubah adapun dalam keadaan basah rum. Maka hukumnya haram. Lihurmati tatamuh fil badan wasob bin najis lihoi dihajak Karena haram mengotori badan dan baju dengan na tanpa ada hajat. Kecuali kalau ada hajat. Kalian pernah kan ngotori badan kalian dengan najis? Karena ada hajat kan? Setiap hari kalian kodoil hajat apa enggak? Kalian kotori tangan kalian kan? Ya. Tapi ada ha? Coba kalian di keluar musola kok iseng melihat kotoran dipegang-pegang ini, ya hukumnya enggak boh. kok di kamar mandi boleh? Karena ada ha. Hmm. Wakada la yahilul muksu bihi fil masjid. Begitu juga. Tidak boleh memakai pakaian yang najis kalau digunakan diam di dalam mas. Karena tidak boleh memasukkan sesuatu. Ini karena ini dobitnya ya. Tidak boleh memasukkan sesuatu yang najis ke dalam masjid. Jadi kalau dia dalam pakaiannya ada najisnya, apalagi badannya ada najisnya, jangan masuk masjid. Kadang-kadang mungkin dia di kantongnya ada barang yang najis dibawa di dalam kantong. tidak boleh dimasukkan. Taruh di luar masjid. Atau mungkin kadang-kadang masuk masjid sandalnya ditaruh di dalam sandalnya ada nah. Kalau suci tidak apa-apa. Ini ada najisnya. tidak boleh di dalam ditaruh di dalam masjid, di luar masjid. Taruh di luar masjid kalau najis. Ya, jadi tidak boleh walaupun tidak sampai mengotori masjid sekalipun. Contohnya misalnya kalian Gimana tidak ngotori? Taruh botol aja. Kalian kencing taruh di botol, tutup rapat. Bawa ke dalam mas. Aman apa enggak? Aman kan? Tapi tetap hukumnya haram. Tidak boleh dibawa ke dalam masjid. Walaupun aman mengot daripada mengotori masjid. Hukum memasukkan sesuatu yang najis ke dalam masjid itu sudah dihukumi haram. Kemudian uh, jadi termasuk di sini adalah pakaian yang najis tadi kan boleh dipakai, tapi jangan digunakan untuk tinggal di mas. Wakadala yahim bila haja, tanpa ada haja. Liwujub tanzihihi minhu, karena wajib menjauhkan masjid darinya dari najis. Amma najasul en, adapun najis yang en bendanya najis. Kalau tadi kan bajunya yang Fala yahil illa li darurah, fala tidak boleh dipakai sebagai pakaian artinya. Kalau tadi kan pakaian suci kena nah. Tapi kalau kalian pakai sesuatu yang najis dipakai sebagai pakaian, itu tidak boleh. Termasuk pakai pakaian apa? Ya, mungkin pakai pakaian pakaian eh, kulitnya singa tanpa di samak atau tidak memenuhi syarat samak karena banyak bulunya. Itu kan harus tidak ada bulu bulunya. Ya, dipakai pakaian tersebut padahal itu dihukumi najis itu tidak boleh padahal bersih sudah tetap tidak boleh karena tidak memenuhi syarat sah ya, itu misal yang najis asli najisul ain fala yahil illa li daru kecuali daru tidak ada kecuali pakaian itu kalau kalian tidak memakai kedinginan kalau kedinginan bisa sakit atau bukan bahkan bisa mah baru darurah darurat tubihul Mahdura. Al-kalam ala na'al. Yukrah bila uzin al المسجو fi na'alin wahid. makruh tanpa adanya uzur memakai sandal fi na'alin wahid. eh, berjalan dengan pakai san, satu san ini pernah kita bicarakan ya wa kan al al khuf seperti naal juga khuf jadi makro juga pakai khuf satu kaki tanpa pakai hoof kaki yang lain. Wanahu dan semisalnya yang sekiranya ada dua pasang. Kalau mau dipakai pakai dua-duanya, kalau tidak ya dua-duanya dilepas. Wa yukrahul intialu bima yukhsa minhu sugutu hala kaunihi qa'iman dan makruh memakai sandal atau sepatu dalam keadaan berdiri jika dikhawatirkan akan jatuh ketika itu. Kalau takut dikhawatirkan ya pakai sepatu yang tali itu dipakainya berdiri, nggak mau duduk dia. Kan repot kadang-kadang. Nanti oh, bisa jatuh misalnya, maka hukumnya makro pakainya dalam keadaan ber hendaknya dia do duduk. Ini semuanya bagaimana kasih sayang agama sudah diatur, jangan sampai kalian jatuh ketika pakai. Jadi duduk aja. Tapi kalau pakai sandal yang mudah dipakai, tidak khawatir jatuh, ya hukumnya tidak mak. Kalau pakai berdiri, nah apa? Tapi kalau yang pakai hoof itu yang dari kulit, kan kadang-kadang repot juga itu. Ya, kita, gitu, kita kita pernah juga ngelihat orang pakai sepatu gini sampai mau jatuh-jatuh itu. Mestinya dia dong duduk. Ini aturan agama sudah ada, so. semuanya dibahas. Serta pakai sepatu, pakai sandal dibahas. Amal madas al ma'ruf nah, ini sandal. Yang ma'ruf fala yukrah, maka hukumnya tidak mak mudah dipakai Ya, tidak dikhawatirkan jatuh. Yang kedua, yusan khal'un alen, tidak jelas. Jika seseorang memakai sandal atau sedang memakai sepatu, kalau dia duduk hendaknya dilepas. Ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan pakai sepatu atau sandal, kalau dia duduk hendaknya dilepas. Kalau tidak dilepas hukumnya mak makruh. Kadang-kadang kan tidak melepas ngobrol sampai sepatunya tetap ada di kakinya. Kalau dia ketika duduk lepas, nanti kalau dia mau berdiri, mau berjalan, pak, pakai. Kadang-kadang malah sandal gampang dilepas. Ini tidak dilepas, duduk sampai pakai. Nah, dianjurkan dilepas tuh padahal di sini. Ini anjuran naruh untuk melepas sandal aja ada. Ketika duduk jangan pakai sepatu, jangan pakai san, sandal. Ketika berdiri mau jalan baru. Ya. Dikatakan yukrah bila uzur uh, tadi apa? Yusan khalunna alain. Sunnah melepas kedua sandal. Idza jelas kalau dia do wa yaj'aluhuma khalfah. Dan kalau dia melepasnya hendaknya dua sandal itu ditaruh di belakangnya. Jangan ditaruh dua sepatu atau dua sandal di depan di depannya. Ini khususnya orang-orang dulu ya, orang dulu kan duduknya di tanah, bukan di kur sekarang kadang-kadang dia kalau di kursi taruh depannya kadang tidak masalah. Kalau dulu kan duduk satu sama yang lain, apalagi ada tamu. Duduknya di bawah seperti kalian gini. Masing-masing sepatunya taruh di depan-depan semuanya. Kan aneh. dia kalau suguhan kan. Ya taruh di belakang. Misalnya, ya kalau kalian duduk di bawah seperti itu. Ya orang-orang dulu kan kebanyakan duduk di bawah. Ah, au bijam bihil aisar. Kalau tidak mau ditaruh di belakang, kadang-kadang orang taruh di belakang nanti takut ada yang ngambil, ya kan? Takut hilang, ya taruh di sebelah kiri. Jangan di sebelah kanan untuk menghormati arah ka Ilam yakun yasarahu ahad, awaraahu ahad. Itu semuanya kalau di belakangnya dia tidak ada orang. Ya kan? Jangan nanti ada orang di belakangnya dia, sepatunya dia taruh di <laughs> kan kasihan di belakangnya itu. Taruh di sebelahnya kalau tidak ada orang. Wa illa kalau ada orang, kiri ada orang, belakang ada orang, taruh mana? Hah? Ta'ayyana baina rijlaihi. Dia ya taruh di antara dua kah? Taruh di antara dua kakinya sudah. Atau digunakan sebagai alas do duduknya dia. tah tahu ini. Gunakan sebagai tempat duduknya dia. Yang kedua, yang ketiga, fi ba'di suruhil minhad annahu yambahi li syahsi unna al-ardhan la tulan. Sebagian syarah minhad mengatakan seseorang hendaknya kalau menaruh sandar melebar jangan memanjang. Ardon berarti miring seperti itu. Bukan tuh tulan. Al-kalam alal harir. Faedah pertama ini berkaitan dengan laki-laki ya, haram memakai harir. Kalian adalah beram. Jadi hukumnya boleh. Ini bagi laki-laki. Faedah pertama, yahrum istimalul harir. Wa in lam yunsat wa kadzat tikhaduhu inda Ibn Hajar haram memakai pakaian atau e, kain daripada sutra walaupun belum dijadikan pakaian. Inam yunsat ini tidak ditenun, belum ditenun, belum dijadikan pakaian. Belum dibikin baju, belum dibikin sarung. Wa kadzat begitu juga ittikhazuhu menyimpannya jadi tidak boleh juga menyim, menyimpan Indah Ibn Hajar. Kecuali ya kalau kecuali kalau menyimpan untuk diberikan kepada istrinya, anaknya, atau dipinjamkan kepada perempuan, tidak apa-apa. Bukan untuk dipakai oleh dirinya sendiri. Gitu. walau suka fi kasratil harir fal aslu al hillu inda ibn hajar dan kalau misalnya diragukan fi kasratil harir dalam banyaknya sutra fal aslu al hillu inda ibn hajar maka dikembalikan kepada hukum asli yaitu halal menurut ibn hajar kasaki fi kibari dhabba seperti keraguan dalam besarnya tembelan jadi ini e, tidak nyambung belum ada sebelumnya ini ada faedah yang disebutkan artinya eh, seorang laki-laki yang haram memakai pakaian sutra itu kalau murni kain itu terbuat dari sutra tapi kalau kain itu sebagian dari sutra sebagian tidak maka dilihat yang mana yang lebih banyak kalau yang lebih banyak sutranya haram kalau bukan sutra yang lebih banyak maka tidak kalau diragukan, maka fal asal al-hil inda bin Hajar tetap ha karena aslinya hukumnya ha. Kasak fikibari kibari seperti keraguan dalam tembelan ini dalam hukum menembel bejana. Kalau kalian punya bejana pecah ditembel dengan emas, boleh apa ti? Kalau besar hukumnya kalau besar dengan niat besar niatnya untuk zi zina untuk hiasan supaya lebih indah dipakai ditempel dengan emas maka hukumnya haram ya tapi kalau kecil walaupun niatnya zina hukum, kecil niatnya zina hukumnya mak besar tapi niatnya dia bukan zina hukumnya mak makruh nah kalau ragu hukumnya tetap ha halal tidak haram yang kedua yahrum ma'aksaruhu minal harir waznan la duhuran haram memakai pakaian yang kebanyakan kainnya menggunakan sutra. Waznan dan dilihat lebih banyak sutranya atau bukan dilihat timbangannya. Laduhuran bukan dilihat yang tampak daripada tampilannya bukan. Tapi secara timbangannya lebih banyak mana? Bihilaf ma'akalluhu minal harir waznan. Tapi kalau timbangannya lebih sedikit harirnya sutranya awistawa fihil harir wahiru atau ukurannya sama fala yahrum maka tidak ha yang ketiga yahrum ala rajul annam fi namusiyatil harir bagi laki-laki haram tidur di dalam ranjang yang di situ ada kelambu yang terbuat dari sutra jadi ada ranjang kan dulu zaman dulu kita masih kecil itu ingat dulu pakai kelam kelambu jadi kalau sudah tidur kelambunya ditutup aman darinya nyamuk Lampunya ini dari sutra. Maka hukumnya haram kalau laki-laki tidur di tempat tersebut. Karena lampunya dari sut sutra. Perempuan, ya hukumnya boh. Berarti kalau itu ranjangnya suami istri gimana? Ya istrinya boleh. Suaminya tidak boh. Makanya dikatakan sini walau ma'almar mar walaupun dia tidurnya dengan perempuan artinya istrinya di sini wa kadzalika dukhuluhu ma'aha fi harir al-harir alladhi talbasuhu begitu juga seorang laki-laki haram memakai satu pakaian dengan perempuan yang pakaian itu terbuat dari sutra ya misalnya selimut lah dari sutra pakai selimut bah bareng dengan istrinya itu hukumnya ha haram bagi perempuan halal tapi bagi suaminya laki-laki ha haram dipakai bareng gimana ya tetap hukumnya ha haram bikhilafi ma idza ala alaiha min ghairi dukhul bagaimana kalau tidak masuk ke dalam selimut bareng-bareng enggak tapi dia berada di atasnya ya misalnya suaminya pakai eh, istrinya pakai selimut dari sutra istrinya di suaminya di a ah, di atas selimut itu boleh apa enggak dikatakan sini bihilaf berarti tidak ha Ya, di, tidak haram untuk duduk di atas selimut yang di dalam selimut itu ada is istrinya ya. Min ghairi dukhul tanpa ikut masuk ke dalam selimut itu. Fala yahrum hukumnya tidak ha. Wa tahrumu kitabatur rajulu rajuli alaihi dan haram bagi laki-laki menulis sesuatu di kain yang terbuat daripada sut kain sutra. Walau li sodaki mro'ah. Bahkan walaupun kain itu dihadiahkan atau digunakan untuk maharnya peram wanaksun ale atau melukis di atas sutra haram bagi laki-laki perempuan boleh wasatru jidarin bihi dan sater jidar ya menutupi tembok dengan kain sut yang keempat inda Abi Hanifah yajuzu tawasudul harir ya ini inda Abu hanifa boleh menurut Imam Abu hanifa boleh bagi laki-laki ya ini semuanya laki-laki yang haram ya boleh bagi laki-laki untuk menjadikan sutra itu sebagai bantal. Ya, misalnya kalian punya bantal, kain atau tua, apa namanya sarung bantalnya terbuat dari sut, sutra boleh digunakan bagi laki menurut siapa? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i tetap itu tidak boh, tidak boleh. Kecuali kalau dipakai peram suhu atau digunakan untuk duduk atau tidur iftiras tiras ini tidak boleh juga eh boleh menurut Abu Hanifah semuanya Abu Hanifah Wannom ale atau tidur di atasnya fal yukallidhu kalau dia Imam Syafi'i bermazhabnya dan dia darurah mau melakukan itu misalnya ada haja ada kepingin fal yukallidhu hendaknya dia taglid kepada Abu Hanifah manibtulia bidzalika siapa yang dia punya keinginan untuk melakukan hal itu qalahul kurdi yang kelima ya yahrumu ilbasul harir ad-dawab haram memakaikan ad-dawab binatang hewan dengan kain sutra hmm, ini ada apa punya kambing dikasih pakaian sutra punya kuda dikasih pakaian kan mending kalau Ka'bah kan yang dikasih e, apa lampunya itu sut sampai sekarang kan yang hitam itu sutra itu nggak apa-apa Ka'bah ini kan hewan dikasih bagian sutra maka hukumnya haram di anahulimah di zina karena tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk zi zina bihilaf ilbasihi wal majnun boleh apa ndak swabi majnun pakai sutra boleh ya, fayajus. Kenapa? Wa li'annahu li gharadil walau bukan hanya ada zina tapi juga dimanfaat. Ya, eh, yang keenam ya yajuzu satrul Ka'bah ini yang baru kita bahas, boleh menutupi Ka'bah dengan harir. Kubur aulia bahkan bukan hanya Ka'bah. Ya kuburan para nabi boleh juga ditutupi dengan sutra, boleh. In khaliya aninagat. Yang penting jangan ada emas masnya. Wa kuburul kuburun auliya inda ba'dihim bahkan menurut sebagian ulama bukan hanya kubur para nabi bahkan juga kubur para para aulia kama fil baijuri. Yang ketujuh, hal yajuzu dukhul baina satril Ka'bah wa jidari hal yahwi doa. Kadang-kadang orang yang doa di Ka'bah itu ya jadi kain Ka'bahnya diambil dimasukkan tangannya atau mungkin kepalanya dimasukkan ke dalam kain Ka'bah. Boleh atau tidak boleh kalau dia laki-laki? Padahal itu adalah sud Boleh apa ni? Layab udu jawadu zalik. Tidak jauh kalau kita katakan boh. Boleh. Li'annahu laisa sti'malan. Karena itu tidak di, dianggap memakai. Wahuwa dukulun lihaja. Dan dia memasukkan sebagai badannya liha. Yang ke tu, yang ke delapan. Ya juzu tatris wa tarqi qadra arba'i asabi mu'tadila madmumah. Boleh dalam pakaian laki-laki diberi bordilan yang terbuat bordilan tersebut dari sutra. Tetris ini bordilan. Watarki tembelan. Boleh ditutupi kain yang sobek ditutupi di, dengan kain sut. Tapi seukuran arba asobe madmumah seukuran empat jah yang normal. Kalau kalau yubi walhalabi halabi ay ardan empat jari dilihat lebarnya walau ihtimalan walaupun ihtimalan ada keraguan yang tidak harus pas yakin empat jari ya wa in zada tulan walaupun panjangnya lebih dari empat jari yang penting lebarnya jangan lebih dari empat jari qala sa'id ba'sin ay walam yazid ala wasni sob tapi tetap walaupun panjangnya lebih dari empat jari jangan melebihi melebihi kain daripada pakaian itu sendiri yang selain sutra ya Qala Baijuri bi an la yazid kullu tirazin aw ruk'atin ala arba'i asabi. Sekiranya setiap bordilan dan tembelan tidak lebih daripada empat jari. Wa fi syarih wa syarhil isad annahu la yazid al-majmu' ala arba' asabi. Sama juga ya. Fi tuhfa an la yazid al-majmu' ala saman asabi. Bahkan lebih banyak lagi. Tidak lebih dari delapan. Wa in zada ala tirazen. Bahkan walaupun lebih daripada dua bor al-kalam al-mu'asfar mu'asfar wal muza'far. Ya, mu'asfar pakaian yang diberi warna dengan asfar ya. Nabatat. Ada tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai kain. Bukan kuning ya, Pak. Ya, terserah ya biasanya mungkin kuning atau warna apa aja bisa kuning, bisa merah. Yahrumul mu'asfar sawaun subiha qabla nasjihi amba'dahum. Haram memakai pakaian yang sudah diwarna dengan warna yang mungkin warna yang terang ya, seperti yang kita katakan bagi laki-laki ini ya. Ini bagi laki-laki bukan perang. Kama fituhfa. Wa fil imdad insubiha qabla nasji kalau diwarnai sebelum ditenun, sebelum dibikin pakaian halal, maka hukumnya halal. Wajara Ramli wal Khatib wahiruma ala hillihi mutlakon. Bahkan Imam Irad Khatib dan Imam Ramli mengatakan halal mutlakon bal wa nassa syafi'i wa jumhur ulama alahin qala fi syarh wa qawlu syafi'i yahrum ala rajul muzaffar za'far ini pakaian yang diwarnai dengan za'faron ya tahu za'faron tumbuhan itu za'faron biasanya warnanya kemerah-merahan dunan mu'asfar ya dikatakan di sini yang muzaffar haram tapi mu'asfar tidak haram. Qala al-Baihaqi fihi as-sawab tahrimul mu'asfar alaihi aidan. Ada yang mengatakan Imam Baihaqi mengatakan mu'asfar haram juga. Lil ahbar as-sahiha allati balahat allati law balahat as-Syafi'i laqala biha karena ada hadis-hadis yang ada kata Imam Syafi'i mendengarnya sampai kepadanya laqala biha maka akan sependapat dengannya. Waqad awsa bil amal bil hadis sahih padahal sudah berwasiat untuk mengamalkan hadis Sahih yang ketiga innama jaral khilafu fil mu'asfar duna muza'far terjadi perselisihan dari, di antara ulama dalam hukum mu'asfar dunal muzaffar muza'far anal khulaya karena kesombongan memakai muza'far wa tasabbuh fihi bin nisa dan ada ke, kemiripan dengan pakaian pram aksar lebih bah, banyak minhuma fil mu'as mu'asfar wallahu a'lam halaman seratus faedah salisata asal Bismillahirrahmanirrahim Hukiya an ba'di salaf Diceritakan dari sebagian salaf annahu dafana ukhtan lahu matat. Bahwasanya dia pernah mengkambumikan atau mengubur ukhtan lahu saudaranya. Matat yang meninggal dunia. dunia. Fasaqata minhu kisun. Tahu-tahu ada kis, ada kantong. Fihi malun, di dalamnya ada uangnya, ada hartanya. Jatuh fi qabriha, di dalam kuburnya. Walam yas'ur bih hatam sarafa an qabriha dan tidak terasa sampai dia bubar dari kuburnya. Cuma zakarahu. Kemudian di tengah jalan dia ingat Faraja ila qabriha. Maka dia kembali ke kubur saudaranya. Fanabasahu. Tahu-tahu digali kuburnya. Boleh apa tidak digali itu? Kalau untuk Hah? Untuk apa? Ada dorura itu sebenarnya, ada hajat ya. Ada hak orang lain, bukan dorura, tapi ada hak Hmm. Kalau ada hak orang lain di dalam kubur itu, maka hukumnya boleh diambil, boleh digali. Untuk mengambil perlu digali, boleh digali. Bahkan jangankan di kuburnya, kalau ada hak orang lain di dalam badannya mayat pun boleh di boleh diambil itu. Berarti diapakan itu? Boleh dioperasi dibelah. Kalau memang ada, ya mungkin pernah nyuri cincinnya orang ditelan, biar tidak ketahuan dia maksudnya atau mungkin karena gugup ketahuan orang hanya ya, ketelan ketelan mati <laughs> akhirnya dikubur dan ketahuan oleh orang yang punya cincin tidak ridho dia kalau tidak ridho ini ya tentunya kalau dia ridho ya sudah harus anambil ya maka di, boleh digali bahkan boleh digali habis digali kuburnya digali perut perutnya ya bukan digali lah di bedah untuk diambil so. ini bagaimana di sini menunjukkan besarnya hak orang lah lain ya. maka di sini termasuk di sini ada hak orang lain di situ maka boleh digali ba'da man nas maka digali setelah orang bubar semuanya wajadul qabr yastailu alaiha naron. Ternyata dia melihat api yang menyala-nyala membakar saudaranya sendiri. Saudara perempuannya ini. Farada turab ilaiha. Langsung dia tutup kembali kuburnya. Waraja ila ummi. Dan dia pulang ke kepada ibunya. Bahagian. Tentunya menangis bukan ketawa. Hazinun dan sedih. Tidak sah senang. Fakala ya ummah. Gimana saudara kandungnya dia sendiri nih? Bisa nanti bayangkan sendiri kalau nanti punya saudara dikubur tahu-tahu digali ada api di situ membakar badannya. Fakala ya ummah. Akhbirni an ukhti. Tahu-tahu pulang ke rumahnya dia minta kabar dari ibunya apa sih yang dilakukan oleh saudara perempuanku ini? Wa ma kanat ta'mal? Apa yang dilakukan? Qalat mas su'aluka anha. Kok nanti kok tanya-tanya kenapa? Katanya ibunya. Qala ya ummi raaitu qabraha yasta'ilu 'alaiha naron diceritakan akhirnya. Qala fabakat. Eh, namanya ibunya ya. Saudaranya aja nangis apalagi? Qala fabakat. Wa qalat ya waladi kanat ukhtuka tatahawan bisalah. Meremehkan salat Waktu tuakhiruha an waktiha. Meremehkan dengan arti ini. Suka mengundurkan sholat sampai keluar waktunya. Hati-hati. Meremehkan bukan hanya mengeluarkan sampai keluar waktunya. Meremehkan bisa jadi tidak tumak nina dalam sholatnya. Meremehkan tidak perhatian dengan wuduknya. Ya, salah-salah dalam wuduknya. Ya, tidak perhatian dengan headnya kan. Bisa jadi di saat itu dia wajib sholat tapi tidak melaksanakannya bisa jadi dia wajib mengkodok sholat, tapi tidak mengkodoknya. Berarti tahawun di sholat. Wainun lil musallin. Alladina hum an sholatihin. Sahun. Fahada halu man yuakhiru sholat waktiha. Kalau ini adalah keadaan orang yang mengundurkan sholat sampai keluar waktunya. Di kuburannya seperti itu. Fakaifa halu man la yusalli. Bagaimana keadaan orang yang tidak sholat. Yang keempat belas. الحي عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه لما حبسوه تراه تحت زير فلما فكوه من الحبس جاء إليه الناس قالوا له إيش هذا الأمر قال لهم هذا إلا بسبب خدامة ما أنا ما تصلي ونحن ما قمنا عليها عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه yang يعني di katakan oleh gurunya sendiri Al Habib Abdullah Al Haddad Sahib Ratib mafil akwan misal Abdurrahman tidak ada di dunia ini seperti Abdurrahman dipuji oleh guru gurunya kalau sudah gurunya yang muji luar biasa pantas untuk berbangga dan senang kalau murid memuji gurunya itu biasa nah ini uh, eh, alamatud dunya dikenal dengan alamah fid dunya ilmunya luar biasa Abdurrahman ketika itu pernah difitnah orang dengan uh, difitnah oleh raja yang zalim yang berkuasa di zamannya sehingga dia dimasukkan ke dalam pen penjara orang-orang sudah ngamuk orang-orang sudah mau demo orang-orang sudah protes tapi di saat itu kemudian dilepas dari penjara dan orang-orang sebenarnya tetap tidak terima diperlakukan Habib Abdurrahman seperti itu. Apa salahnya dia orang soleh, dia orang alim. Tidak ada salah dengan orang lain, tidak ada salah dengan raja. Dia tetap mau menyerang raja. Mau menyerang pemerintahan. Rakyat yang ada di saat itu ya. Tapi Habib Abdurrahman mengatakan, biarkan, tidak usah. Itu bukan salah mereka. Itu salah anak sendiri. Kok bisa salah sendiri? Itu salah mereka, fitnah menzalimi Tidak, itu tetap salah anak. Itu orang-orang kelas atas ya seperti itu. Walaupun disalahi oleh orang lain tetap menyalahkan dirinya. Padahal jelas-jelas orang lain yang berbuat salah sama dirinya. Tapi tetap dia merasa yang orang lain berbuat salah itu atas atas keinginan siapa? Atas keinginan Allah Subhanahu dia berbuat salah kepada orang lain yang menakdirkan dan menginginkan yang itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia melihat kepada itu, bukan melihat kepada orang lain yang berbuat salah, tidak. Ini kan Allah, takdir Allah, keinginan Allah, ketentuan Allah. Berarti jangan-jangan Allah mungkin menegur anak. Jadi menegur anak berarti anak punya salah kepada Allah, berarti ana yang salah. Jadi apa salah anakku sampai anak didolimi oleh orang, ku anak dibuat salah sama orang, ku anak difitnah sama orang. Dicari-cari kesalahannya dia. Oh ingat dia, ya Allah, iya anak punya pembantu di rumah. Memangnya apa? Dipukul, disiksa pembantunya, diistrika pembantunya? Tidak. Pernah, pernah ini, pernah tidak mengingatkan pembantunya untuk sholat. Itu aja. Jadi itu salahnya dia sehingga dia mendapat ujian dan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui raja yang dolim. Kembalikan kepada dirinya. Ini yang Ceritanya seperti itu. Jadi Habib Abdurrahman di penjara, watarahu, tahtazir, ditaruh di tempat kecil, ya, yang mestinya yang biasanya digunakan untuk menaruh kurma, menyimpan kurma. Ba'da mafakuhu minal habas. Ketika dilepas dari penjara, ja'a ilaihin nas, datang kepadanya manusia, qalu lahu, "Is hazal amr, kenapa ini bisa terjadi? Apa masalahnya ini?" Qala lahum hadza illa bisabab khaddamah. Ini ada pembantu di rumah ma'ana soli. Bukan pembantunya yang disalahkan yang tidak sholat, tidak. Dirinya, wanahnu magumna alaiha. Kami yang tidak perhatian mengingatkan pembantu, pembantu tersebut. Yang ke-15 dan yang terakhir. Ida tarakati zaujatu as-salah. Infasah nikahuha indal Imam Ahmad. Jika ada seorang istri meninggalkan sholat atau tidak sholat walaupun satu kali sholat tapi tanpa uzur jadi meninggalkan sholat tanpa uzur istri ini maka akan infasah nikah nikah keduanya akan menjadi infasah tidak sah lagi menurut Imam Ahmad bin Hambal ya kenapa menurut Imam Ahmad bin Hambal menjadi infasah nikah keduanya karena meninggalkan sholat menurut Imam Ahmad bin Hambal hukumnya kafir murtad. Dihukumi murtad. Jadi istri kalau meninggalkan sholat walaupun satu kali dihukumi mur murtad. Boleh nikah dengan murtad? Nggak boleh. Lah sebagai suami wala sebagai istri. Murtad tidak sah sebagai suami, tidak sah sebagai nah boleh nikah sudah murtadnya tidak boleh nikah. Bahkan ya hukum Islam kalau murtad ya tinggal nunggu berapa? Tiga hari aja dikasih waktu untuk taubat. Kalau tiga hari tidak mau taubat, ya dipercepat aja daripada lama-lama di muka bumi. Bikin masalah, ya lebih baik. Ya dipercepat aja nafasnya sehingga tidak bernafas lagi. <laughs> Bau pembunuh itu tidak enak kadang ceritanya nanti wah ini Islam kejam nanti kan gitu dipercepat nafasnya gitu aja atau dihentikan nafasnya aja kan lebih enak lebih halus jadi tiga hari aja diberi waktu itu murtad jadi kalau misalnya murtad berarti infasa nikah kalau infasa nikah berarti tidak boleh digaul digauli kalau digauli menurut Imam Ahmad bin Hanbal ya dianggap pandangan dia zina bukan lagi istri karena sudah infasah nikah. Tapi mazhab syafi tidak. Tapi mazhab syafi hukumnya kalau istri tidak sholat, maka di situ ada tafsil. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, berarti kafir sama dengan Imam Ah. Tapi kalau tidak sholatnya karena kaslan, malas, sibuk dan lain sebagainya, alasan-alasan, maka hukumnya tidak kafir, tapi dianggap fasik dan dosa besar. Nikah tetap sah hukumnya madhab eh, kita mazhab Imam Syafi'i ya. Sarawat uha ada ba'da zalika sinan. se mas baru ingat sekarang hmm, tapi lupa tadi. Sebenarnya disuruh ustazah untuk eh, baca salat istighfar rajab itu sekaligus tapi lupa maunya tadi malam tapi tadi malam mana makzur <clears throat> dan Anda bilang insya Allah kalau besok tidak ada uzur dan di sini kosong anak masuk ternyata lupa tidak difotokopi maunya Anda fotokopi dan baru ini ingat sekarang ini jadi ada istighfar rajab di situ yang memang dianjurkan untuk dibaca ya eh, oleh salafus saleh ya termasuk yang ma'ruf kalian baca mungkin sudah Allah maufirli warhamni khutub alaiya 70 kali itu sobahan wa masaan di pagi hari dan di sore hari. Wahab bin munabih mengatakan tercatat di dalam kitab Allah yang diturunkan bahwasanya yang membaca seperti itu di bulan Rajab maka tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau istiqomah ya. Syaratnya is insyaallah bisa. Kalau misalnya dia bisa istiqomah tidak tersentuh. Itu diantara yang dibaca termasuk juga أستغفر ذا الجلال والإكرام من جميع ذنوبي والأسام أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع ذنوبي itu juga dibaca 50 kali sabahan pemasaan. Ya, nah, kemudian ada eh, siho-siho istighfar satu lembar di situ yang juga dibaca oleh salaf tapi lupa tidak dibawa. Ini Ustadz bawa sebenarnya Ya, Alhamdulillah ini Ustaz baca. Jadi uh, di sini siho istighfar ini semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan ya, daripada segala dosa, baik dosa berkaitan dengan anggota badan ataupun berkaitan dengan hati, baik dosa yang dilakukan terang-terangan ataupun dosa yang dilakukan di sembunyi-sembunyi baik dosa itu dosa kecil ataupun itu adalah dosa baik dosa yang kita eh, sudah taubat kemudian kita kembali lagi ataupun itu dosa baru pertama kali kita melakukan semuanya ya dalam kandungan istighfar ini kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Rajab ini kita dalam keadaan suci daripada dosa, bersih daripada kesalahan. Dan kalau sudah bulan Rajab, kita suci daripada dosa dan kita banyak amal ibadah, banyak beramal soleh, banyak melakukan tambahan-tambahan amal. Maka insya Allah kita keadaannya di bulan Saban akan menjadi keadaan yang baik. Dan kalau keadaan di bulan Saban baik, maka Ramadan akan sempurna insya Allah menjadi baik. Itu Ramadan yang kita cari ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaina. Jadi Allah eh, Subhanahu SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepadanya untuk diberi keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa kok Allah Rasul SAW meminta kepada Allah diberi keberkahan di bulan Rajab? Karena kalau diberi keberkahan di bulan Rajab, maka diberi keberkahan di bulan Sya'ban. Dan kalau diberi keberkahan di bulan Sya'ban, Insya Allah pasti berkah di bulan. Jadi kita nanti Ramadan ini sebentar lagi akan keadaan kita di saat itu giat beramal, giat beribadah, giat baca Quran, giat baca sholat kepada Nabi, giat sholat terawihnya, dan amal ibadah yang lainnya. Itu tergantung dari sekarang. Ya, kalau kita sekarang malas-malas, sekarang kita tidak ada hasrat untuk menambah amal, tidak ada hasrat untuk semangat mengamalkan sunnah-sunnah, sholat jamaah tidak sholat jamaah tidak peduli sholat pakai siwak tidak pakai siwak tidak peduli mau pakai membaca sunnah ketika sholat atau tidak membaca yang sunnah tidak peduli jangan mengharap di bulan Sa'ban di bulan Sa'ban akan menjadi lebih baik dan kalau bulan Sa'ban tidak menjadi lebih baik jangan jangan mengharap bulan Ramadan menjadi lebih baik nah bila kalau bulan Ramadan tidak menjadi baik ya, itu kita adalah uh, bulan Ramadan bulan penuh rahmat penuh keistimewaan disitulah keistimewaan didapatkan bagi orang yang mau untuk mendapatkan rahmat Allah bagi mau bagi orang yang mau semuanya mau mau dalam arti akbal Allah ya dia menghadap kepada Allah dia eh, menghadap kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan tambahan amal dengan ini dan itu bisa kita dapatkan dimulai dari bulan Ramadan makanya dikatakan oleh salaf Rajab sahar Sagi, wa Sa'ban sahar Rajab sahar Zara, wa Sa'ban sahar Sagi, wa Ramadan Saharul Hasad. Jadi Rajab adalah bulan untuk menanam. Kita menanam sesuatu di sini, kebaikan ditanam sekarang bulan Rajab ini. Wa Sa'ban sahar Sagi. Di bulan Saban kita mah menyiramnya, merawat, menyiram. Wa Ramadan Saharul Hasad. Dan di bulan Ramadan, bulan ta panen kebaikan. Di situ kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya, begitu juga <clears throat> di bulan Ramadan ini yang dianjurkan yang paling dianjurkan adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. karena itu Saraf punya istighfar khusus terutama di bulan Rajab diperbanyak dikatakan Rajab syahrul Istighfar, wa Sya'ban Sahrul Salat ala Nabi muhtar, wa Ramadan Sahrul Al-Qur'an Al-Quran. Kalau kita Ramadan diperbanyak baca Quran, bulan Sa'ban diperbanyak baca sholat kepada Nabi, dan bulan Rajab kita dianjurkan baca is, istighfar yang banyak. Kalau hari-hari biasa aja Nabi Muhammad SAW satu hari paling sedikit 100 kali istighfar. Ya, kalau itu Nabi Muhammad, apalagi ki, kita yang lebih banyak dosanya. Ya, bukan lebih banyak dosanya, karena Nabi Muhammad tidak ada dosanya. Kita yang banyak dosanya. Nabi Muhammad yang tidak ada dosanya ya melakukan itu biar menjadi contoh dan gudwa panutan oh ke Rasul istighfar kita harus istighfar juga ya, itu jadi panutan ya, dan bulan Rajab adalah syahr istighfar oleh karena itu yang biasanya baca istighfarnya cuma 50 kali atau mungkin hanya habis sholat istighfarnya diperbanyak 100 kali yang biasanya sudah 100 kali diperbanyak 300 yang biasanya sudah 300 kali ya sampai 1000 hari dan ditambah baca istighfar seperti yang kita anjurkan tadi itu ya begitu juga e, dianjurkan untuk menambah atau lebih semangat lagi mengamalkan sunnah-sunnah ya menambah kebiasaan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiasakan mengamalkan sunnah Nabi sholat berjamaah pakaian yang rapi juga demikian bersiwak ketika setiap kali kita sholat begitu juga dengan akhlak yang lebih baik baik-baik itu semuanya dianjurkan untuk kita lakukan dan kita perbaiki di bulan Rajab ini ya. Ini ditanyakan apakah hukum bagi wanita yang memakai pakaian yang warna warnanya ngejreng tapi syar'i. Perempuan dianjurkan sebenarnya untuk pakai pakaian yang gelap, pakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Ya, kalau pakaian-pakaian yang ngejreng atau yang terang itu semuanya bergantung kepada menimbulkan fitnah atau tidak. Kalau sekiranya menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya, memandangnya, maka hukumnya tidak boleh. Kalau tidak menimbulkan fitnah, ya hukumnya boleh boleh-boleh aja. Yang penting sesuai dengan syariat. Menutup semua au dan juga tidak tidak menampakkan ya bentuk tumbuhnya. Gimana kalau ada anak head terus tembus dan tetap memakai baju yang sudah kena tembusan itu tanpa ada uzur. Apa tetap haram? Ya, ini mungkin maksudnya tadamuh bin najasa mungkin ya. Selama tidak sampai mengotori badannya ya. Di dalam kemaluannya ya tetap namanya head ya pasti ada. Tapi ya pasti ada darah. Tapi tanpa mengotori, tanpa artinya pindah kemana-mana. Ya hukumnya masih boleh. Yang tidak boleh kalau sampai sudah tersebar kemana-mana. Tembus ke kanan, tembus ke kiri, ngalir sampai ke paha. Itu masih tidak mau ganti, ya keterlalu, keterlaluan ya. Kalau ada tujuan, ah bentar lagi juga mandi, apa tetap haram juga? Ya, kalau haram tidak harus nunggu mandi, sudah mandi tidak ya. Ya artinya ya kalau haram ya tetap haram, tidak harus mau sebentar lagi mandi juga enggak. uang yang diberikan kepada orang yang disangka soleh tapi tidak. Maka uang tersebut tidak boleh diambil. Apakah uang tersebut boleh diambil tetapi bukan untuk dirinya? Akan tetapi buat orang yang lebih membutuhkan tetap tidak boleh dan tidak dimiliki. Artinya kalau dia memberikan kepada orang lain tidak sah karena bukan miliknya dia. Tetap dikembalikan kepada orang yang mem memberinya. Allah wa a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna.